akan mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kita kali ini maka kita akan melanjutkan membaca kitab لا مدر المنثور min al-qawl ma'thur sampai pada nomor berapa 715 ya Kita masuk ke pembahasan berikutnya di dalam kitab ini beberapa nasihat-nasihat. Qala Al-Imam Muhammad ibn Nadhr Al-Harithi rahimahullahu taala Awwalul ilmi as-sumtu thumma al-istima'u lahu ثم العمل به ثم حفظه ثم نشره pada nomor yang ke-718 kita masuk ke nomor sekian disebutkan di sini ucapannya al-Imam Muhammad Ibn Nadir Al-Harithi rahimahullahu taala awalul ilmi as-sumtu pertama kali ilmu dicari adalah dengan seseorang itu diam diam ya thumma listima'u kemudian dengan mendengarkan thumma al bihi kemudian dengan mengamalkannya thumma hifdhuhu kemudian menghafalkannya thumma nashruhu kemudian menyebarkannya ini jenjang atau tahapan-tahapan setiap kita dalam tolabul ilmi Nasihat dari seorang imam besar Muhammad ibn Nadir Al-Harithi. Seorang talibul ilmi, talibul ilmi, pencari ilmu harus melalui tahapan tadi di atas supaya sukses dalam talabul ilmi. Yang pertama Pak tadi asumtu diam Jangan ngomong, ngobrol, tapi diam. Ya. Termasuk jangan pula taklim sambil SMS-an. Ini berarti nggak diem. Bicara. Bicara apanya? Hatinya. Dengan orang yang nun jauh di sana. Atau WA chatting. Ya berarti Anda tidak diam. Anda sibuk dengan HP-mu atau dengan pembicaraan yang lain. Maka ketika kita talabul ilmi, kita harus diam. Kemudian apa? Istima' mendengar diamnya di yang dimaukan di sini diam memperhatikan apa yang disampaikan di majelis tersebut Bagaimana cara memperhatikannya? Karena ini suara, maka melalui pendengaran. Diam, dengarkan. Bagi yang ngantuk apalagi tidur, dapatnya diem tok, Pak. Meneng main temungkul. Ya. Dia tidak melakukan langkah yang kedua. Itu apa? Alisima lahu tidak mendengar ini pun menghalangi tersampaikannya ilmu karena ilmu itu masuk ke benak kita itu melalui suara yang dipahami oleh kolbu oleh hati kita untuk kemudian kita mendapati ilmu dengan itu Berarti kalau kita bicara sendiri dalam ta'lim ini penghalang tersampaikannya ilmu kepada kita. Kalau kita diam tapi ngantuk tidak mendengarkan apa yang disampaikan ini juga sebagai kendala yang menghalangi tolabul ilmi